لطول أيوة. الفصل tiba-tiba disambung enggak enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Pada hari ini kita melanjutkan kajian kita terhadap kitab ini kitab al Azim, kitab al Mubarak Fathul Majid Syarah Kitab al lil lil'allama Abdul Rahman ibn Hasan Al-Syeikh Rahmahullah Kita mulai pada bab ke-14 di awal bab beliau sebutkan Allah ta'ala ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an lahum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun di Al-A'raf 191 192 Allah menyebutkan apakah mereka musyrik menyekutukan Allah Hmm. dengan yang tidak menciptakan apa-apa bahkan mereka diciptakan mereka pula yang dituhankan selain Allah tidak bisa membela mereka para penyembahnya tidak pula bahkan mem, tidak pula bisa membela diri mereka sendiri ketika mereka disakiti atau dihancurkan Bab ini dari muallif al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala beliau sebutkan setelah bab-bab yang sebelumnya terkait amalan-amalan syirkiyah amalan-amalan syirik dari istighosa kepada selain Allah dari nazar kepada selain Allah dan yang lain-lainnya maka di sini beliau bawakan penjelasan tentang bahwa semua ibadah yang di lakukan kepada selain Allah bahwa semua ketuhanan yang diyakini kepada selain Allah adalah batil. Semua itu batil. Menyalahi nusus dan adillah menyalahi nas dan segala dalil yang ada dalam bab ini al-muallif rahimahullah taala menjelaskan kepada kita bahwa uluhiyatullah ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala tertanam dalam fitrah manusia rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala ada di dalam jiwa setiap insan dan oleh sebab itu diakui oleh musyrikin pada diri mereka sendiri. Mereka tahu ketuhanan Allah dan mereka yakini itu dalam kalbu mereka, dalam sanu dari mereka yang terdalam. Kalau tidak ada roh selain Allah, subhanahu wa ta'ala Artinya dari sisi ini bahwa yang berhak disembah yang berhak dituhankan hanyalah yang esa dalam rububiahnya. Hanya dua yang menciptakan hanya dia yang menguasai dan mengatur alam semesta dan segala ciptaannya. Dengan demikian, di sini akan ditekankan beberapa barohim beberapa burhan, bukti, dalil tentang bagaimana ibadah dan uluhiyah hanya Allah yang berhak mendapatinya. Baik itu dengan dalil fitri, burhan fitri, dalil secara fitrah manusia, ada dalam fitrahnya maupun itu dalil wakili fakta dan kenyataannya yang ada hanya Allah yang berhak dan pantas disembah ataupun itu dalil akli dalil logika yang benar bahwa memang tidak ada yang dulu disembah selain Allah Jalla fi'ula dalil aqliyah bagi ahlu sunnah wal jamaah bagi para ulama tentunya terambil dari nusus kitab wa sunnah dia dalil logika tetapi logika yang disebutkan di dalam ayat Quran dan logika yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnah dan itu mencukupi dari dalil-dalil akliyah yang lain sehingga nggak perlu memaksakan diri, nggak perlu repot-repot bikin atau menemukan atau membahas dalil-dalil akli dari akal pikiran manusia itu sendiri. Khusus banyak membimbing logika mengarahkan logika manusia tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dan hanya Dia yang berhak dan pantas dituhankan. Di dalam bab ini Allah atau dalam ayat Al-Araf Ayyushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun Allah jelaskan bahwasanya yang menciptakan hanya Allah satu-satunya hanya dia yang menciptakan. Hanya dia yang memberi rezeki kepada makhluknya. Dan hanya dia pula yang berkuasa penuh terhadap segala ciptaannya. Dengan demikian, dalam bab ini atau ayat ini pengukuhan bahwa selain Allah sama sekali tidak mampu untuk menciptakan. Bahwa selain Allah sama sekali tidak bisa memberi rezeki kepada makhluk seluruh makhluk Bukan hanya manusia bahkan hayawan, binatang dari yang di atas, di bawah, bahkan di perut bumi, di lautan. Nah, selain Allah tidak satu pun yang bisa memberikan rizki itu kepada makhluk. Selain Allah, tidak ada yang mampu untuk melakukan rububiyah menghidupkan mematikan Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia termulia sekalipun alaihi salatu wassalam Allah menyebutkan tentang beliau di dalam Quran di Ali Imran 128 Laisa laka minal amri syai'un Laisa laka minal amri syai' kamu tidak punya apa-apa atau tidak bisa apa-apa dalam segala urusan. Laisa nafi amrun nakiro atau syai'un apun. Laisa laka minal amri syai'un. Betul-betul dinafikan oleh Allah secara mutlak bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedikit pun beliau tidak punya andil, tidak punya bagian dalam perkara rububiyah penciptaan. Makanya Ketika Allah katakan laisa laka lam di situ lam milkiyah kepemilikan, kekuasaan. Laisa laka berarti engkau wahai Rasulullah SAW tidak punya kekuasaan apa-apa sama sekali. Syai'un engkau tidak memiliki kemampuan dan kekuatan sama sekali dalam segala urusan kubudia karena itu semua hanya Allah Subhanahu wa taala yang kuasa Makanya dari sisi ini tampak rusaknya tampak sesatnya kuburin obadul kubur para penyembah kuburan yang diyakini kuburan orang-orang saleh hmm di mana mereka yakin yang di dalam kubur tersebut dari para mayit atau orang soleh yang disebutkan mereka berkuasa punya kekuasaan untuk memberi rezeki sehingga minta-minta rezeki di situ yang minta jabatannya naik, yang minta bertambahnya ini itu, yang minta jodoh, minta anak, minta kesembuhan dari sakit. Nah, menunjukkan mereka yakin bahwa yang mati ini punya kekuasaan untuk itu, mampu memberikan itu kepada penyembahnya. Makanya tidak didatangi kuburnya atau diyakini mereka bisa memberi syafaat dan berkuasa, berpengaruh syafaatnya itu untuk mereka. Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya didatangi kuburannya Layaknya kalau manusia layaknya kalau manusia sesama manusia kan seperti itu kamu melamar di suatu pekerjaan di perusahaan atau ingin masuk di suatu instansi atau apalah karena kamu yakin orang ini punya pengaruh dan kekuasaan kamu minta syafaat katanya seorang jenderal Ya illa karena dia wali kota misalnya atau apalah tolong tak saya dibantu supaya dia diterima di perusahaan itu nah, kamu yakin memang dia punya kekuasaan untuk itu maka kamu datangi kan dia tinggal telepon atau kasih memo tolong dimudahkan urusannya anak ini saudara saya seakan seperti itu mereka yakin bahwa yang mati ini bisa berkuasa semudah itu untuk menggampangkan hisab mereka di akhirat kelak di hadapan Allah. Nah, padahal syafaat hanya Allah yang kuasa dan dengan seizin Allah. Beliau bawakan ayat ini di dalam Al-A'raf dan tentunya Al-Qur'an sendiri penuh dan banyak membawakan burhan dan dalil tentang kekuasaan Allah tentang rububiyah Allah banyak sekali ayat-ayat Quran yang membimbing manusia untuk mereka tahu bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan dituhankan tanpa yang selainnya. Kalau selain Allah batil segala ibadahnya dan ketuhanannya. dalam Quran. Allah menjelaskan tentang lemahnya makhluk. Betapa penuh makhluk itu dengan kekurangan dan kelemahan. bagaimana dia datang ke dunia ini hidup tanpa kehendak dan kekuasaan dia itu sudah kelemahan dari awal keberadaan dia dan di akhir pun demikian tanpa kekuasaan dan kehendak dia. Artinya begini, kamu wahai manusia, semuanya. Dari mana kamu tiba-tiba muncul dan lahir di dunia ini? Kehendak kamu memangnya. Kalau kamu kehendakkan kapanpun dan dimanapun kamu bisa tentukan kan? saya mau ke Surabaya sekarang juga kamu berangkat kamu ambil mobil jalan sekarang juga saya ingin pulang ke sana kemari bisa kemauan kamu kamu yang atur kamu yang tentukan berkuasa Tapi kamu muncul ada di dunia ini kehendak kamu kapan kamu berkehendak saya ingin lahir di tanggal sekian bulan ini, tahun ini pada jam sekian, detik sekian harus saya keluar dari rahim ibu saya. Kamu yang kehendak untuk itu. Kamu yang pilih, kamu yang tentukan. Satu. Baik. Lemah sekali manusia. Hatta dia muncul dan berada pun di luar kekuasaan dia. Bukan dia yang tentukan. Nggak bisa diatur. Begitu pula pada akhirannya dia mati, wafat juga bukan dengan kekuasaan dia. Saya ingin mati hari ini dan sekian lebih sekian belum tentu. Makhluk penuh dengan kelemahannya. Allah jelaskan dalam Quran lemahnya manusia bahkan dari awal keberadaan mereka dan di akhir keberadaan mereka manusia yakin dan tahu bahwa dia itu makhluk makhur itu dikendalikan, diatur, dikuasai, dan dia harus tunduk dan pasti tunduk dengan yang mengatur dan menguasainya. Dan dia tahu manusia itu tahu bahwa itu semua di luar kemampuan sesembahan-sesembahan yang ada selain Allah. Dia tahu itu hanya kekuasaan Allah. Siapa dari manusia ini yang meyakini bahwa yang menentukan akhir yang berkuasa dan mengatur dan menentukan segalanya adalah patungnya ini misalnya atau kuburan ini menentukan dia untuk lahir menentukan dia untuk mati Nggak ada. Mereka yakin dan tahu itu hanya kekuasaan Allah. Hmm. Makanya Allah katakan, "Wahuwal qahiru fawqa ibadih." Dialah Allah yang qahir di atas seluruh hambanya. Hambanya makhur, di atas kendali, di atas kekuasaan, di atas pengaturan Allah Jalla fi'ula dan hanya Allah dan manusia tahu itu Nah, ada yang bisa lakukan itu selain Allah Subhanahu wa taala Demikian pula di dalam Quran kisah-kisah para nabi bersama kaumnya. Apa yang terjadi? ketika kaumnya durhaka ketika kaumnya bermaksiat tidak mentaati para rasul yang Allah utus kepada mereka ketika Mereka menolak mentaati ajaran para rasul untuk bertauhid hanya kepada Allah untuk meninggalkan segala yang selain Allah para nabi selalu berkata kepada kaumnya malakum min ilahun ghairu malakum min ilahun ghairu kenapa kalian menyembah dan beribadah menuhankan selain Allah diingkar oleh para rasul. Terus mereka dalam pengingkarannya, terus umatnya dalam kemusyrikannya terjadilah apa yang terjadi menimpa mereka. Sa'iqatul adha rihim Fiha azabun alim. Angin, suara melengking. Azab menghancurkan mereka. Semua ini adillah. Dalil, penjelasan yang Allah sebutkan dalam Quran bahwa memang hanya Allah yang berhak disembah dan bahwasanya segala kemusyrikan batil segala ketuhanan kepada selain Allah batilah. Di mana para penyeru kepada pemahaman dan aliran liberal yang hendak membenarkan dan menyamaratakan segala yang disembah segala yang dianut dan disaham diyakini oleh orang bahkan kepada selain Allah hmm. dituntut orang untuk toleransi dan menghargai mengagungkan memuliakan yang pada selain Allah batil semua itu sekian banyak khusus di dalam Quran Quranul Karim menjelaskan hal itu Allah menjelaskan nama-nama dan sifat-sifat keagungannya banyak dalam Quran Asmaul Husna Sifatul Ula di dalam Quran sifat yang menunjukkan kesempurnaan itu berarti hanya milik Allah semata dan tidak ada yang memiliki itu selain Allah. Kesempurnaan mutlak hanya milik Allah tidak ada kekurangan sama sekali dalam kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang disembah selain Allah memiliki kesempurnaan-kesempurnaan itu. Mana? apa yang disembah manusia selain Allah? Punya kesempurnaan dari sisi mana? Hmm. Penuh dengan kekurangan, butuh dan sangat butuh kepada yang lain. Hmm. Yang ini bagaimana diyakini dalam agamanya, eh, apa namanya eh, Tuhannya eh, dewanya eh, jatuh cinta kepada Dewi ini eh, bagaimana mau didewakan dituhankan dewakan Tuhan sementara dia butuh kepada selain dirinya nggak sempurna kebutuhan kepada yang lain menunjukkan dia nggak sempurna seperti manusia. Dia butuh kepada orang lain dalam hidup. Hmm. Menunjukkan nggak bisa Um, Dia sendiri nggak sempurna. Hmm. Walhasil. Hmm. Allah jelaskan tentang Isa ibnu Maryam dan ibunya. Karena yakulani ta'am. Keduanya yakulani ta'am, makan. Butuh makanan karena mereka manusia. Butuh. Lapar dia, butuh minum, butuh makan. Butuh makan, butuh minum berarti butuh ke belakang logis namanya makhluk. Nah, hal-hal yang demikian jauh dari kesempurnaan, kesempurnaan yang mutlak. Serba masih membutuhkan yang lainnya. Batul untuk dituhankan selain Allah. Nah, hanya Allah yang ghaniyun hamid. Terpuji dan tidak butuh sama sekali terhadap makhluknya. Tidak butuh terhadap segala yang selain dirinya Di dalam Quran pula Allah jelaskan bagaimana Allah membela, memenangkan para rasul dan yang bersamanya yang menurut kepada tauhid, kepada ibadatullah wahdah, la syarikalah. Allah menangkan mereka. Allah bela mereka. Menghadapi musuh-musuhnya yang musyrik kepada Allah hasil banyak sekali dalil dalil dalil dalam artian bentuk dalil karena semua ini dalil di dalam ayat Quran tapi yang dimaksud Bentuk dalilnya ada yang bentuknya seperti ini, penjelasan tentang lemahnya manusia, makhluk. Ada yang bentuk dalilnya bagaimana Allah memenangkan para rasul dan pemimpin yang bersamanya, menghadapi musuh-musuhnya, musyrikin. Ada yang bentuknya penjelasan tentang kesempurnaan Allah dan lemahnya yang selain Allah Wahakala penuh Quran dengan itu. Ini salah satunya ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala Ayusriku ma la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaqun Apakah mereka menyekutukan kepada selain Allah yang tidak menciptakan apa-apa sama sekali. Bahkan mereka sendiri diciptakan. Di dalam ayat ini kata muallif qauluhu ayusyrikuna ay fil ibadah Apakah mereka menyekutukan Allah dalam ibadah? Menyekutukan sehingga dia menyembah Allah, tapi juga menyembah kepada selain Allah. Dia meminta kepada Allah, juga meminta kepada selain Allah. Dia berdoa kepada Allah, dia juga berdoa kepada selain Allah. Dia sekutukan Allah dengan yang lain. Kalau al-mufassirun fi hadhihi al-ayah ada tawbih wa ta'niful musyrikin. Ini celaan dan cercaan keras kepada kaum musyrikin yang menyekutukan Allah fi ibadatihim Ma Allah ma la yakhluqu syai'an wa hum Bagaimana mereka ibadah sembah selain Allah padahal itu tidak menciptakan apa-apa bahkan itu diciptakan yang dia sembah selain Allah. Bodohnya mereka dicela oleh Allah. Saya itu Alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد lanjutkan alat tadi والمخلوق لا يكون شريكا للخالق في العبادة التي خلقهم لها dan makhluk yang diciptakan selamanya tidak akan menjadi sekutu bagi penciptanya dalam ibadah yang mana ibadah itu tujuan Allah menciptakan mereka. Kan sangat tidak rasional, sangat tidak makul, sangat tidak logis, dan sangat tidak benar. Allah ciptakan mereka untuk ibadah, malah mereka menjadi sekutu Allah dalam ibadah itu. Mereka Allah ciptakan, Allah adakan agar ibadah kepada Allah. Mereka semua. Bagaimana kemudian justru mereka yang diibadahi dan disembah bersamaan dengan Allah? Wa bayana annahum la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Dan Allah menjelaskan dalam ayat bahwa mereka tidak akan bisa selama-lamanya untuk membela para pemendahnya. Bahkan tidak akan bisa pula untuk membela diri mereka sendiri. Jadi segala madarat atau kejelekan Fakaifa yusyrikuna bihi man la yastati Man la yastati'u nasra abidihi wa la nasra nafsu Maka di mana akal manusia mereka sekutukan Allah dengan yang tidak bisa membela tidak bisa melindungi penyembahnya, bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Ini yakin. Di mana logika mereka? Jika itu masih ada. Wahada burhanun zahir. Makanya kata Imam Abdurrahman, ini bukti yang sangat kuat ala butlani ma kanu ya'budunahu min dunillah batilnya segala yang mereka sembah selain Allah. Ya hada wasfun wa hada wasfu kullu makhluqin hatta al-malaikati wal anbiya was salihin. Dan ini sifat kepada setiap makhluk. Bahkan malaikat, para nabi dan orang saleh. Jatuh jika disembah selain Allah. Karena mereka nggak bisa membela para penyembahnya, tidak bisa membela dirinya sendiri bahkan. وأشرف الخلق Muhammadin صلى الله عليه وسلم قد كان يستغفر ربه على المشركين manusia yang termulia Rasulullah sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam meminta pertolongan kepada Allah menghadapi musyrikin. Wayakul dia berdoa mengucapkan Allahumma anta abudi wa nasiri Ya Allah engkau adalah yang membantu aku Yang menolong aku Bika ahu wa bika asu wa bika uqatul hanya denganmu aku bergerak berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam peperangan karena ini menghadapi musyrikin hanya dengan pertolonganmu aku lakukan itu hanya dengan pertolonganmu aku saulah asun saulah itu asal artinya loncatan atau perkaman Nah, ini menerkam membunuh lawan-lawannya musuh-musuhnya hanya dengan pertolongan Allah ya jika uqatil dan hanya dengan pertolongan Allah aku ini berperang menghadapi mereka hadis di Abu Dawud Tirmidzi dan yang lain dari ada al Albani rahimahullah doa kepada Allah karena hanya dia yang menolong hanya dia yang membantu memberi kemenangan Nah kalau Rasul punya kekuasaan sedikit saja, akhir seandainya itu ada pada diri beliau kepada makhluk, nggak perlu minta kepada Allah bantuan. Oh, udah. Diselesaikan sendiri dan dihabisi sendiri para musyrikin. Wahasya wa kallah. Kuliah memohon kepada Allah karena beliau wahid, wa imamul wahidin. Nah, manusia lemah. itu pertolongan Allah. Di dalam ayat kalau kita amati Allah sebutkan ayusriku nama la yakhluku syai'an. Dicela Bicara Allah mengapa mereka menyekutukan Allah dengan yang tidak menciptakan apa-apa. Di sini Allah sebutkan ma la malu Ma luhurul aqil. atau isim ma tentunya untuk yang tidak berakal. Man untuk yang berakal di dalam Al-Ahqaf Allah menyebutkan tentang penyembahan kepada selain Allah wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lah man adallu siapa yang lebih sesat enggak ada dia yang paling sesat mimman yad'u min dunillah yaitu orang yang berdoa meminta kepada selain Allah man kepada yang tidak akan menjawab, tidak akan bisa mengabulkan doanya. Man. Yang disembah di sini disebut man. atil Di sini yang disembah Allah sebut ma layak luku tiga Allah sebutkan di sini misalnya ayushrikuna man la yakhluqu syai'an. Kenapa? Bedanya kalau di sana di Al-Ahqaf Allah sebutkan ayat itu karena mereka para penyembahnya memang meyakini sesembahannya itu sebagai ukala sebagai akal, sebagai makhluk berakal dari orang-orang soleh, dari para nabi atau para wali. Makanya Allah sebutkan man la yastajib yang telah mati tersebut di kuburnya. Adapun di sini jamadat yang mereka sembah itu benda dinamisme, patung, berhala. Nah, makanya Allah sebutkan mala yakhluqu syai'a. Makanya mereka sama sekali tidak bisa menciptakan apa-apa. Yang kedua, Allah menyebutkan di dalam ayat Allah uh, la yastati'u lahum nasra wa la Ketika Allah mencela yang mereka sembah selain Allah, la yastati'una lahum nasra Allah menyebutkan di sini dengan bentuk jama, sementara di awal Allah sebut dengan bentuk mufrad ayushrikuna nama la yakhluku syai'an wahum yukhlakun yukhlaqun yastati'un jamak adalah awalnya ma la yakhluku syai'an kalau ada yang bertanya kok nggak dijamakkan semua misalnya dikatakan kalau bukan ayat Ayushrukuna ma la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaquna kan ketemu sama dengan jama. atau mufrad dengan mufrad kalau bukan ayat Ayushrukuna ma la yakhluqu syai'an wa huwa yukhlaqu misalnya wala yastati'u lahum nasran dan seterusnya para ulama jelaskan karena yang pertama Malayah la syai'an kembalinya kepada isim ma muraat lilafat yang dilihat lafatnya mufrad ma layah luku maka dimufradkan ma layah yakhluqu Adapun yang kedua wahum yukhlaqun la yastati'un kembalinya kepada ma maknan maknanya bukan lafadznya karena maknanya banyak yang mereka sembah banyak yang mereka tuhankan selain Allah semuanya terciptakan semuanya tidak bisa membela mereka Fahimna? Ma'la yakhluk kembali kepada lafad. Mukhlaqun atau layak tatiun kembalinya kepada makna. Maknanya dijamak. Yang ketiga, Allah menyebutkan layak tatiun lahum nasara. Sengaja. Allah tidak katakan misalnya la yansurunahum wala anfusahum suruh. Kenapa Allah nggak katakan misalnya dan mereka tidak menolong tidak menolong penyembahnya. Tetapi yang Allah katakan tidak bisa menolong penyembahnya. Ini balaghah jauh lebih dalam maknanya. Karena karena kalau seandainya dikatakan layan suruh nahum bahwa para Tuhan yang disembah selain Allah itu tidak membela mereka, tidak menolong mereka, terkesan bisa sebetulnya menolong. Cuman tidak mau tolong. Kamu misalnya ngelihat temanmu dipukuli orang, bisa saja kamu nolong, tapi kamu nggak mau nolong pernah sakit hati pada dia misalnya. Padahal bisa kamu menolong Ya kan? Cuman tidak menolong. Dan itu tidak Allah sebutkan demikian dalam ayat. Karena hakikatnya bukan mereka tidak mau nolong. Tetapi Allah nafikan isti'faah. Bisa saja enggak, jangankan nolong. Bisa saja sudah dinafikan oleh Allah, enggak bisa sama sekali berusaha untuk nolong saja sudah nggak mungkin Allah matikan nggak bisa nggak ada sama sekali itu pada mereka bukan di tangan mereka sama sekali Nah, Allah nafikan la yastatiun tidak bisa para yang disembah itu untuk menolong para penyembahnya. Dan itu lebih dalam seperti yang kita sebutkan. Menunjukkan sangat-sangat lemahnya mereka yang dituhankan sangat-sangat lemahnya dan kurangnya yang mereka sekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Belum bisa saja enggak. Kif mereka angkat pada posisi ketuhanan. Mereka sembah dan mereka tuhankan selain Allah. Ta'ala عما يشركون Dengan demikian ayat mengajarkan kepada kita mereka semua ini atau segala yang dituhankan selain Allah itu tidak pantas, tidak boleh dan tidak benar untuk dituhankan selain Allah dari empat atau dari hmm, Yang pertama, sisi dari empat, yang pertama la yakhluq tidak bisa menciptakan satu dan yang tidak bisa menciptakan tidak boleh tidak pantas tidak benar sama sekali untuk dituhankan menciptakan aja nggak bisa kok bagaimana mau dituhankan diagungkan disembah menciptakan sesuatu aja nggak bisa sama sekali La yakhluqu syai'an nakira Hatta semut dia nggak bisa nyiptakan. Nah, apa yang lebih kecil dari itu? Satu. Kedua, batilnya itu pula bahwa mereka hum yukhlaqun diciptakan makhur terkuasai ada penguasanya dia butuh kepada yang lain untuk ada untuk adanya butuh pada yang lain kalau itu makhluk dia butuh kepada khaliknya Ya seperti tadi, di luar kehendak dia nggak bisa kan? Kalau itu makhluk, anak kepingin lahir sekarang, sekarang ini anak kepingin keluar dari rahim ibu, nggak bisa, lemah. Atau kalau itu bukan makhluk, jamat sama, butuh pemahat kalau itu patung misalnya. Nggak ada pemahat yang nggak akan menuju dia, gak akan ada, bisa muncul tiba-tiba. Tiba-tiba keluar ada patung, bentuknya siwa wa ila apa wa ila bentuk begini begitu butuh pemahat kan butuh seni tukang seninya lepo-lepo begini jadi kepala jadi tangannya dan seterusnya nah, dan sama makhluk nah, ya nggak bisa ngatur misalnya Namanya dia mata, benar mati. nggak bisa dia, eh temahat. Anu, hidung saya yang bagus, agak bikin agak mancung. Misalnya. Nggak bisa dia. Terus sama pemahatnya mau bikin seperti apa. Makhluk. Nah, nah. seperti ini Tuhan kan selain Allah. Namanya kekuasaan sama sekali. Yang ketiga, atau bahkan yang kedua tadi, untuk kelangsungan keberadaan dia pun butuh kepada yang lain. Kalau itu makhluk, butuh khaliknya. Allah. Untuk hidup, dia butuh nyawa, dia butuh darah, dia butuh makan, dia butuh minum, butuh rizki. Ada Allah. Nah, itu mati dia. Nah, begitu pula ini berhala-berhala ini tutup untuk dijaga, dilestarikan oleh orangnya. Kenapa dia kalau mau dihancurkan, mau dikombak misalnya? Atau kalau itu kayu mau dibakar sama orangnya, mau apa dia? walaupun anfusahum suruh dengan dalih misalnya kita mau bikin yang lebih besar, lebih bagus misalnya. Ini terlalu lama, jelek dan seterusnya. Makan rayap. Tahu apa dia? Dia butuh kepada orang lain untuk menjaga dia. Saya Baik, yang ketiga. Bahwa mereka tidak bisa tidak bisa membela penyembahnya tidak bisa membela diri mereka sendiri ini yang keempat. Membela diri, membela penyembahnya nggak bisa, membela diri mereka juga tidak bisa. dari empat sisi ini kelemahannya segala yang dipertahankan selain Allah batal adanya. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.